DKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur kau wanita gila. Masih sepagi ini sudah berteriak-teriak. Hei, Tawur! Usir wanita-wanita ini. Malas aku melayaninya. Baik, Kakang. Hei, jika aku mengambil urusan ini menjadi panjang, kalian dapat ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamar tahanan. Karena itu sebaiknya kalian pergilah. Ayo, pergi dari tempat ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Ana Sambayon sebagai Lastri, Arifin sebagai Kijangkung, Ashari sebagai Kipandu Permana, dibantu oleh Moko, Asep, dan Andri. Pembawa cerita, Neni Sumardi, selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora berhasil menawan seorang prajurit jaga yang tengah terkantuk-kantuk di gardu barat Istana Sunda. Dari prajurit jaga itu, Prabu Sorat coba menyelidiki tentang keberadaan Raden Saka Palwaguna. Siapakah sebenarnya engkau ini, Tuhan? Aku tidak percaya engkau adalah prajurit Sandi. Pertanyaanmu itu yang aneh telah membongkar siapa sebenarnya dirimu itu. Baiklah, apapun pendapatmu tentang diriku. Tetapi yang jelas aku butuh penjelasan darimu tentang laki-laki yang dalam keadaan terluka yang datang sekitar siang hari ke istanamu. Hmm. Aku tidak akan bicara. Kau akan segera ditangkap oleh prajurit peronda kota raja, tolol. Kau akan berteriak, hmm? Baiklah. Jika begitu sekarang kau boleh merasakan hukuman dariku. Iya. Yeah! Hentikan siksaanmu. Hmm. Nah, sekarang jawablah pertanyaanku tadi. Apakah ada seorang laki-laki yang datang ke istana ini dalam keadaan terluka? Tidak, tidak ada seorang pun tamu yang datang hari ini. Dan lagi, Baginda tidak ada di istana saat ini. Hmm. Kau akan merasakan hukuman dan siksaan lagi prajurit bodoh. Uh, uh, oh, hmm? uh, uh, jangan, jangan Tuan. Aku tidak berdusta. Aku sudah menjawab yang engkau tanyakan Tuan. Hmm. Kau katakan tadi bahwa junjunganmu tidak berada di dalam istana. Uh, uh, benar. Sudah lebih dari sepuluh hari Baginda pergi dari istana ini dan aku tidak tahu kemana perginya. Hmm. Dan tentang laki-laki yang kutanyakan tadi, apakah mungkin ia ada di dalam istana tapi engkau tidak mengetahuinya? Tidak, tidak mungkin itu Tuan. Karena siang tadi saya bertugas menjaga gerbang istana. Tidak mungkin ada tamu tanpa sepengetahuanku, Tuan. Hmm. Kau oh, mencoba mendustaiku, prajurit. Uh, uh, uh, tidak, tidak Tuhan, tidak. Aku berkata sungguh-sungguh Tuhan. Hmm. Aku, aku. Baiklah. Jika aku membunuh prajurit ini adalah ceroboh sekali. Tentu besok sebelum muncul Nyai Sepertinya ada orang jahat yang membawaku pergi ke ujung kota raja ini dan dan eh beleguk siapa? eh, ada-ada saja. Benar itu, Jat? Ah, entahlah Akang, tapi kok aku tiba-tiba saja ada di tempat ini lagi. Aku tertidur di rumput itu. Oh, aneh sekali, kan Ah, itu mah mimpi, tolol. Kamu ini kebangetan, Jat. Mungkin kamu ter ketika sedang buang air kecil di situ. Uh, itu lihat, bajumu juga basah. Walah, walah. Eh. Ih, si Ajat ini benar-benar memalukan. Uh, gebluk betul si Ajat. Ayo kembali ke pos gardu sana. Uh, uh, uh, ya, ya. Uh, baik, baik, baik, baik. Aduh, aduh. batu produksi Kalbe Farma. Sementara itu di tempat yang tidak jauh dari Istana Sunda. Raden Saka Palwaguna tidak ada di istana. Hmm, set. seenaknya. Hmm. Tetapi prajurit itu tidak mungkin berdusta. Dan juga tidak mungkin Raden Saka Palbaguna ditempatkan di tempat lain dari istana ini. Ya, aku telah diperdaya oleh bocah itu. Hmm. <laughs> Tetapi, karena semua itu, aku justru harus berterima kasih kepadanya karena akal liciknya itulah aku dapat sekaligus membenturkan Nyai Lastri siluman ular itu dengan Prabu Purbaya. Ah, tetapi apa yang harus aku lakukan untuk memperuncing urusan ini? Hmm. <laughs> Biarlah aku tunggu saja kedatangan Nyai Lastri. Aku akan menyertai rombongannya. Aku akan membakar mereka kurban berjatuhan di pihak keraton Sunda. <laughs> aku kira hal ini cukup baik yang aku lakukan sementara Prabu Purbaya tidak berada di keratonnya. Hmm. Sekarang aku harus beristirahat, mempersiapkan tenaga untuk menghadapi tokoh-tokoh keraton Sunda yang tidak dapat kutakar sampai di mana kemampuannya. <laughs> beberapa saat saja, di gerbang Istana Sunda telah dipenuhi oleh para prajurit jaga serta para tokoh utama yang merupakan pengawal khusus keluarga istana. Bagus! Cepat sekali kalian sudah berkumpul. Cobalah kalian bayangkan jika aku memakai aturan yang siang hari ini belum tentu aku dapat bertemu dengan Prabu Purbaya. Di manakah di antara kalian yang bernama Purbaya? Penguasa besar di tanah Pasundan ini? prajurit dan tokoh-tokoh dari Istana Sunda tertegun beberapa saat melihat siapa sesungguhnya yang telah membuat keributan. Untuk beberapa saat mereka semua terdiam. Sementara itu dari balik dinding, dari kejauhan Prabu Sora mengamati perbuatan Lastri. mengirimkan serangan kepada serombongan prajurit yang berdiri dekat dengannya. Tetapi seorang laki-laki tinggi kurus yang sejak tadi memperhatikannya segera saja melayang cepat dan menyambut serangannya itu. serigala yang tidak tahu diri. Apakah kau ini mencari mati di sini? Ha? Di mana Prabu Purbaya? Suruh dia keluar. Apakah tujuanmu mencari beliau? Hmm. Aku mencari seorang laki-laki muda dan gagah yang dibawa oleh serombongan prajurit keraton Sunda. Ah. Begini caramu mencari seseorang dengan membuat kekacauan, membuat korban? Aku minta kau menjawab pertanyaanku dan ah. bukan menilai sikapku. öğren acar. Kavme Ibu yang bijaksana memilih Prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. menjadi tidak sabaran menghadapi lawannya dengan cepat meningkatkan serangan-serangannya. Sehingga dalam gebrakan berikutnya, laki-laki tinggi kurus itu sudah terdesak hebat. Hingga akhirnya sebelum sempat temannya membantu, laki-laki tinggi kurus telah dibuatnya terguling-guling beberapa tombak adalah adalah Mahawira dari Mataram, suami dari Antingulan. Mataram? Kerajaan besar di tanah Jawa? Itukah Mataram yang kau maksudkan? Benar. Lalu apakah keperluanmu? Engkau mencarinya? Hm, kalian telah menyembunyikannya. Ayo, keluarkanlah. Atau aku akan menambah jumlah korban di halaman istana ini sekehendakku. Iblis betina, kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu pagi ini. Pada junjunganku itu. Ayo, halaman Istana Sunda telah diramaikan oleh teriakan-teriakan dan denting pedang yang bersaut-sautan, teriakan kesakitan dari mereka yang terluka. Pertempuran di halaman istana sudah melibatkan seluruh murid-murid kembang hitam. Kurban telah berjatuhan. Pandu Permana yang merupakan pejabat sementara dari Keraton Sunda menjadi gelisah melihat perkembangan yang tidak diduganya. Lawan yang rata-rata memiliki kepandaian tinggi dalam keadaan yang genting, sepasukan prajurit yang berjumlah kurang lebih 100 orang tiba di gerbang istana. Para prajurit yang telah bersiap dengan busur di tangan bersiaga dan menunggu perintah. yang mengerti maksud dari perintah itu segera saja menyingkir sambil berkulingan di tanah. Dan pada saat itu juga, 50 anak panah secara bergantian melesat menyerang 20 murid kembang hitam secara bergantian. Untuk beberapa saat, murid-murid kembang hitam disibuki oleh serangan panah. Tapi pada saat berikutnya, terdengar keributan di belakang pasukan pemanah. Dan beberapa saat kemudian, arus panah yang menyerang semakin berkurang. Dan ternyata Prabu Sora muncul membantu Lastri dan murid-muridnya. Bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombar mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombar obat batuk produksi Kalbe Pharma. Seakan tekanan serangan anak panah berkurang, murid-murid kembang hitam menerjang kembali menyerang para prajurit dan tokoh-tokoh keraton Sunda. Nah, saudara pendengar, sejauh manakah korban yang ditimbulkan oleh Lastri dan murid-muridnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.